Delapan, sekarang kita akan masuki pembahasan kita enam yang kesembilan yaitu dalam artian penyebutan kita terhadap atau bacaan kita terhadap permasalahan jahiliyah atau ritual atau perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang kesembilan. Enam. Disebutkan sini dalam babnya iktida'uhum bi fasaqatil ulama wa juhalil ubbad. Naam. Jadi orang-orang jahiliyah mereka mencontoh atau mengikuti dengan para ulama yang fasik dan para ahlu ibadah yang bodoh. Nah, barakallahu fikum. Ulama yang fasik itu maksudnya siapa? Para ulama yang nah barakallahu fikum sifatnya adalah memiliki sifat kefasikan dan orang ahlu ibadah tadi bodoh siapa? Orang-orang Yahud dan Nasara. Nah, barakallahu fikum al-Yahud nam humul ladzina alimu lam ya'malu. Orang Yahud yang mereka punya ilmu tapi mereka tidak beramal. Nah, kemudian orang Nasara humul ladzina aminu bila ilmin. Mereka adalah orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Nah, barakallahu fikum. Itu yang diinginkan nanti. Naam. Ewa. Kita ambil langsung di sini al-mas'alatu tasi'atu. Permasalahan yang kesembilan, qala al-muallif al-mujaddid asy-syekh al-'alamah Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Nadri At-Tamimi rahimahullah taala Nah, kata beliau di sini iktida'u bi fasaqatil ulama wa juhalil ubbad. Nah, mencontohnya mereka itu orang jahiliyah terhadap para ulama yang fasik dan para ahli ibadah yang bodoh. Nah, pun ahli sunnah wal jamaah secara khusus dan kaum muslimin secara keumuman yang mereka nah barakallahu fikum paham dalil dan paham syariat yang benar dan orang-orang yang memiliki ilmu nah barakallahu fikum mereka apa mereka beribadah di atas ilmu Nah, jadi ilmu bukan sekedar diambil. Ilmu bukan sekedar dicari. Ilmu bukan sekedar ditimbun atau dikumpulkan, namun diamalkan. Nah, barakallahu fikum. Jangan seperti orang-orang al-Yahud yang mereka memiliki ilmu yang banyak tapi tidak mau beramal. Jangan pula seperti orang-orang Nasara yang mereka beramal tanpa ilmu. Karena sudah kita jelaskan berkali-kali dan juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Fatihah apa? Naam, bahwasanya orang-orang Yahud adalah orang-orang maghdhub, Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang Nasara, orang-orang Nasara, nah barakallahu fikum mereka adalah orang-orang adallun, adalah orang-orang sesat karena mereka beramal tanpa ilmu. Kata beliau di sini fa'ata biqaulihi kemudian beliau mendatangkan dengan firman-Nya ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari waruhbanin la yakuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari ahbar. Ahbar ada para ulama orang Yahud, waruhban itu ahli ibadahnya orang-orang Nasara. La yakuluna amwalan nas bil batil. Sungguh mereka itu makan hartanya manusia dengan cara yang batil, wa yasudduna an sabilillah dan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati barakallah fikum. Berarti sekarang kita pahami dari sini orang-orang yang mereka mengaku ahli sunnah atau orang-orang yang mereka mengambil harta kaum muslimin secara batil dan juga mereka menghalang-halangi daripada menuntut ilmu, menghalang-halangi daripada kebaikan, maka mereka memiliki enam bintik-bintik atau istilahnya apa? tercampur perbuatan mereka dengan ritual atau amalan orang jahiliyah. Wal billah. Hati-hati. Jangan sampai kita makan harta kaum muslimin atau harta manusia dengan cara yang batil. Seperti apa? Seperti sekarang banyaknya bank-bank ribawiyah barakallahu fikum ya walaupun mereka menamakan dirinya dengan apa? Bank syariah itu enggak ada sedikit pun yang di dalamnya ada unsur syariah. Tidak ada yang namanya membantu itu enggak ada. Buktinya apa buktinya? Buktinya setiap kali orang mau minjam duit ke bank atau minjam di bank misalkan barakallahu fikum, nah pasti ada syarat-syarat yang pada asalnya kelihatannya membantu tapi mencekik. Misalkan meminjamkan 5 juta, mengembalikannya nanti 10 juta. Itu pun kalau tepat waktunya, tepat dengan tempo yang telah disepakati. Kalau tidak, apabila lebih misalkan bisa jadi naik menjadi 15 juta. Nah, itu pertama. Yang kedua, kalau seandainya mereka benar-benar membantu fuqara wal masakin atau membantu orang-orang, eh, barakallahu fikum orang kalau pinjam tanpa apa? nggak perlu dalam artian menggunakan jaminan ini, jaminan itu orang fakir, orang miskin butuh uang pinjam nggak dikasih. Kecuali harus punya orang-orang yang punya uang, punya jaminan ini dan itu dan semisalnya barakallahu fikum. Nah, jadi mereka orang-orang yang berusaha melestarikan dan juga mengembangkan na'am dakwah ribawiyah wal billah. Hati-hati dengan campur tangan dengan bank hati-hati. Jangan sampai kita ini keluar masuk bank dalam artian apa? campur tangan dengan bank, kerjasama dengan bank. Jangan cukup kita dengan apa? dengan seadanya yang Allah berikan kepada kita. Nah, barakallahu fikum. Naam. Wa qawlihi la taghlu fi dinikum ghairal haqqi. Jangan sekali-kali kalian kata beliau, jangan sekali-kali kata Allah Subhanahu wa taala sini Wa qawli dan firman Allah Subhanahu wa taala wa la, la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl wa adallu katsira wa dallu an sawa'is sabil. Jangan kalian nam bersikap berlebihan pada agama kalian. Nam ghairul haqqi pada selain perkara yang benar. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin dan jangan sekali-kali kalian mengikuti hawa nafsu sekelompok kaum qad yang sungguh mereka telah tersesat min qabl sejak dahulu. Nah, mereka sudah sesat sejak dahulu jangan diikuti barakallahu fikum. Wa adallu katsiran dan mereka juga menyesatkan kebanyakan manusia. Wa dallu an sawa'is sabil dan mereka sesat dari jalan yang lurus. Manakala seseorang meninggalkan dalil, dhalla an sawa'is sabil. Man taraka dalil Dalla an sabil. Barang siapa yang meninggalkan dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Nah, ini termasuk permasalahan jahiliyah yang keberapa? Yang kesembilan, hati-hati. Nah, bahwasannya orang jahiliyah mereka mengikuti. Nah, atau meniti jejaknya orang-orang apa? Para ulama yang fasik. Ahlu ibadah yang bodoh. Nah, kalau kita bagaimana? Jangan sampai kita menjadi ahli ibadah yang bodoh dan jangan sampai kita menjadi ulama yang fasik. Jadilah kita ini orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena al-il al-amal samaratul ilmi. Karena amal itu adalah apa? buahnya dari bidang ilmu. Naam, fal ilmu bila amalin ka syajaratin la samarata laha. Al ilmu bila amal ka syajaratin la samarata laha. Ilmu tanpa amalan itu bagian pohon yang tidak ada buahnya. Naam. Qala syarah syarah qala syarah Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala min masail jahiliyati termasuk permasalahan jahiliyah Naam al-istidlalu bi fasaqatil ulama. Nah, mereka berdalilkan atau menjadikan dalil dengan apa? Dengan fasiknya para ulama. Wal fasik al kharij an taatillah fi ilmihi wa amalihi. Orang fasik itu adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala baik dari sisi ilmunya dan amalannya. Amalannya tidak mencocoki atau tidak nah sesuai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmunya juga sama. Nah, wa fasaqatul ulama dan para ulama yang fasik itu siapa? Humul ladina la ya'maluna bi'ilmihi. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau beramal dengan ilmunya. Hadati. Jangan sampai kita mengaku ahli sunnah wal jamaah terutama ya. Nah barakallahu fikum akhu, nam akhwati wa ikhwani fillah. Hati-hati. Jangan sampai kita sekedar mengaku atau mengaku ahli sunnah wal jamaah tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Nah jangan sampai. Nah barakallahu fikum. Kita harus berusaha semaksimal mungkin mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Nah, sebagaimana nukilkan sebuah ucapan yang sangat bagus itu ucapan Naam Al-Imam Fudail bin Iyad, Naam Imam Al-Fudail Ibnu Iyad Naam rahimahullah taala kata beliau la yazalu al-'alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmihi Fa'idha idza 'amila bihi sara 'aliman senantiasa orang alim itu bodoh La yazalul alimu jahilan senantiasa orang alim orang berilmu itu dalam keadaan bodoh hatta ya'mala bi ilmi hingga dia mau beramal dengan ilmunya. Fa idza amila bihi sara aliman. Ketika dia mau berilmu, nah beramal dengan ilmunya, maka menjadilah dia orang yang alim. Nah, la yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi ilmi. Fa idza amila bihi sara aliman. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah seperti itu caranya. Nah, barakallahu fikum berilmu beramal. Jangan sekedar cuma menimba ilmu saja. Daurah sana, daurah sini, ta'lim sana, ta'lim sini, tapi nggak pernah diamalkan. Jangan. Nah, kita barakallahu fikum berilmu dalam artian kita mencari ilmu, menimba ilmu walaupun sedikit diamalkan barakallahu fikum. Nah, jangan cuma sekedar pengen apa pengen rame-ramenya saja, jangan. Nah, datang ke majelis ta'lim, daurah, cuma ingin rame-ramenya saja. Bukan, yang kita cari ilmunya, faedah yang kita hasilkan daripada daurah atau ta'lim tersebut barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Ahlus sunnah harus semangat dalam mengamalkan ilmunya. Dan saling membenahi ya, saling membenahi, saling membenarkan yang keliru di benahi barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Kata beliau, Wa fasaqatul ulama dan para ulama yang fasik itu enam humul ladzina la ya'maluna ilmihi. mereka adalah orang-orang yang tidak beramal dengan ilmunya orang Yahud awyakuluna yaquluna 'ala al-kadhiba atau mereka berbicara berbicara Nah, atau mereka adalah orang-orang yang berbicara nah tentang Allah Subhanahu wa taala dengan kedustaan. Wahum ya alamun dalam keadaan mereka tahu. Orang-orang Yahudi seperti itu, naudzubillah. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Nah, orang-orang Yahudi mereka berkata, yadullahi maghlulah. Tangan Allah terbelenggu. Nah, tangan Allah Subhanahu wa taala ter terbelenggu. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan, bantah langsung hullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Justru tangan mereka yang terbelenggu dan mereka dilaknat dengan sebab apa yang mereka ucapkan. Orang-orang Yahud, nah buat billah ya. Nah, laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu Allah faqirun wa nahnu aghnia. Nah, perhatikan, sungguh Allah taala mendengar orang-orang yang, yang mengucapkan atau mengatakan bahwasanya Allah taala fakir dan kami yang kaya. Siapa ini orang-orang ini? Orang Yahud. Nah, Allah taala tidak diam juga. Allah taala mengatakan sanaktubu ma qalu. Sungguh aku akan menulis apa yang mereka ucapkan. Nah, selahumul anbiya. Nah, kerjaan mereka, membunuh para nabi. Nah, Allah Ta'ala menulis akan catat semua apa yang mereka kerjakan. Nah, dan perbuatan mereka membunuh para nabi. Nah, hak yang tanpa ada unsur kebenaran. Seperti itu. Nah, itu kegiatan atau dalam artian apa perbuatan orang Yahud. Waliyadzubillah. Jadi mereka itu di samping membunuh para nabi, sekaligus mereka lansang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berani mengatakan tangan Allah terbelenggu, mengatakan Allah taala sakir. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayuhan nas, antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid." Naam, wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Nah, barakallahu fikum. Jadi mau tidak mau walaupun sekaya apapun kita di muka bumi ini, kita hamba Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala masih fakir, miskin, nggak punya apa-apa. Karena Allah Subhanahu wa taala huwallazi khalaqana wa razaqana wa huwallazi nam arsala lana rusulan. Nah, barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memberi rezeki pada kita, Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala yang telah apa? mengutus kebenaran kepada kita apa? para rasul. Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Jadi harus kita semaksimal mungkin nah beramal dengan ilmu. Bukan sekedar apa? menimba ilmu saja, tapi diamalkan ilmunya. Nah, beliau bi kulu, yaitu dengan mereka mengatakan hadza halalun wa hadza haramun. Ini halal, ini haram. Wa hum ya'lamuna annahum kadzibun. Dalam keadaan mereka tahu bahwasanya mereka itu dusta. Nah, ini hati-hati ya min ajlil wusuli ila raghabatihim wattiba'il ahwa dalam rangka agar sampai kepada apa keinginan-keinginan ambisi atau keinginan hawa nafsu mereka dan mengikuti hawa nafsu mereka inilah tujuan mereka nah membuat talbis menyamarkan sesuatu perkara yang jelas kebenaran disamarkan agar nampak kalau fikum nampak itu kebatilan yang kebatilan disamarkan agar nampak itu adalah kebenaran tahta na tahta midallati annahum ulama di bawah naungan atau di bawah payung bahwasanya mereka adalah ulama kami ini ulama tapi ingat ulama nomor berapa seperti ini ya, berilmu tapi tidak beramal hati-hati asal tidak para ustaz nomor berapa seperti ini katanya kami ahlu sunnah kami sunni salafi sunniun salafiyun tapi dakwah televisi muncul di layar wal a'yadu billah nah hati-hati membolehkan intikhabat, membolehkan pemilu, demokrasi dan semisalnya wal billah. Hati-hati. Nah, kata beliau di sini perhatikan, wan nasu yathiquna fihim. Sedangkan manusia itu percaya dengan mereka. Wujuhan ibad maksudnya apa maksudnya? Maksudnya karena orang-orang tadi itu yang mereka mengatakan kami adalah orang-orang yang berilmu, kami adalah ulama. Nah, manusia akhirnya percaya dengan mereka dengan ucapan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Tapi ingat ya, Nah, itu tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya ketika berilmu tanpa amalan. Wa juhalul ubad humul ladzina ya'maluna bighairi ilmin. Nah, dan juhalul ubad para ahlu ibadah yang bodoh itu mereka adalah orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Orang-orang Nasara, wan nasu yasikuna fihim dalam keadaan manusia percaya dengan mereka. Yaqulun, mereka mengatakan haula'i salihun. Mereka adalah orang soleh padahal nyembah kuburan orang soleh dari mana? Nah, mereka adalah orang soleh padahal meminta pada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang soleh yang dari mana seperti ini? Mereka adalah orang soleh. Orang soleh dari mana mereka menyembah kuburan, menyembah bebatuan dan semisalnya? Nah, barakallahu fikum hati-hati. Kata beliau, "Fala yughtarra bil, bil alim wala bil abid hatta yakuna kullun minhuma mustaqiman ala dinillahi azza wa jalla Nah, jangan sekali-kali tertipu. Ya, jangan mudah ditipu dengan Nama dengan nama Dengan orang alim atau tidak pula orang yang ahli ibadah hingga nampak atau hingga seluruh atau masing-masing di antara keduanya istiqamah kontinu di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala Allah taala berfirman fil yahud yaitu mengenai orang Yahud dan Nasara, "Na barakallahu fikum ya ayyuhalladzina amanu wahai orang yang beriman, inna katsiran minal ahbari wa ruhban." Sesungguhnya kebanyakan dari kalangan al-ahbar. Ahbar siapa ahbar ini? Enam, eh, ulamanya orang Yahud, waruhban, nah ya, pendeta, para pendeta ahli ibadahnya orang Nasara. layak layak yaquluna amwalan nas, sungguh mereka makan harta manusia bil batil dengan cara kebatilan. Wa yasudduna an sabilillah dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bilah. Jadi hati-hati Nah, dengan orang-orang yang menghalang-halangi kita mencari ilmu, menuntut ilmu dihalang-halangi. Jangan menutup ilmu dengan orang-orang yang mereka mengharamkan televisi misalkan. Jangan mencari ilmu kepada orang-orang atau jangan menimba ilmu kepada orang-orang yang mereka nah mengharapkan demokrasi, mengharapkan intikhabat pemilu dan semisalnya. Nah, hati-hati, hati-hati. Seperti ini berbahaya sekali. Kata, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala berfirman di sini, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Mereka menjadikan siapa mereka ini? Al-Yahud wa Nasara. Mereka menjadikan ahbarahum, yaitu para ulama orang Yahud, wa ruhbanahum, ahli ibadah orang Nasara arbaban mereka menjadikan rob-rob mingguinlah dari selain Allah Subhanahu wa taala bayangkan ini nah orang Yahud menuduh bahwasanya Uzair anak Allah Subhanahu wa taala orang Nasara menuduh bahwasanya Nabi Isa alaihissalam anak Allah Subhanahu wa taala nah tapi itu semua tuduhan saja nah ucapan seperti ucapan orang kufar terdahulu nah barakallahu fikum dzalika qaulul ladzina kafaru nah barakallahu fikum apa dalam ayat itu bahwasanya Dalika qauluhum bi afwahim. Nah, Allah Ta'ala mengatakan itu adalah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Yudahiuna qawla ladzina kafaru min qabl. Itu menyaingi, menandingi atau menyamai. Nah, barakallahu fikum ucapan orang kafir sebelumnya. Seperti itu, mereka mengatakan seperti itu. Wa qawlatin nasara atau wa qawlatin yahud Uzairun ibn Allah, wa qawlatin nasara al-masih ibn Allah. Nah, mereka mengatakan seperti itu. Allah telah bantah bahwasannya itu Ucapan seperti itu bukan satu kali dua kali, bahkan itu ucapan orang kufar terdahulu juga seperti itu. nah na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Orang-orang Yahud mengatakan Uzair anak Allah. Orang-orang Nasara mengatakan bahwasanya Al-Masih anak Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah Taala? Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itu sekedar ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Yudhahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Nah, itu menandingi, menyamai, menyetarai ucapan orang kafir sebelumnya. Nah, balinya billah. Berikutnya, dzalika bi an halalu lahumul haram fa'ata'uhum. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara mereka nah, menghalalkan untuk mereka dalam artian apa? Dengan cara mereka menghalalkan untuk mereka perkara yang haram akhirnya mereka mentaati mereka. Maksudnya mereka adalah orang apa? Orang-orang kufar tadi itu, orang Yahudi dan Nasara, barakallahu fikum. Nah, ahli ibadah mereka dan orang para ulama yang mereka itu menghalalkan sesuatu yang haram akhirnya mereka mentaati. Waharramu alaihimul halal fa'ata'uhum. Dan mereka mengharamkan sesuatu yang halal, mereka juga mentaatinya. Fasaru bidzalika arbaban min dunillah. Perhatikan ini. Maka menjadilah dengan itu tadi, nah seakan-akan mereka menjadikan bahwasannya ahli ibadah orang-orang An-Nasara atau para ulama dari kalangan orang Yahud sebagai rab-rab selain Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadu billah kata beliau. Wal'iyadu billah. Perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna tahlila wa tahrima haqqun lillahi jalla wa ala. Karena masalah pengharaman dan penghalalan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Laisa li ahadin an yuharrima aw yuhallil. Nam tidak diperbolehkan, tidak layak di sepantasnya bagi seorang pun untuk mengharamkan atau menghalalkan hasbahwa hasbahwa sesuai dengan hawa nafsunya wa hasaba aghradihi sesuai dengan keinginan atau ambisinya wa yurdi wa nas wa yusayiran nas. Nah, kemudian apa? Membikin ridho manusia. Nah, membikin apa manusia mudah. Bukan seperti itu barakallahu fikum. Kalau kita mau mencari ridho manusia itu enggak akan didapat. Karena ridho nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah sebuah puncak, sebuah tujuan atau sebuah puncak, sebuah nah, tujuan terakhir yang tidak bisa diraih. Bayangkan tuh. Keridhaan manusia ghayatun la tudrak. Nah, sebuah puncak yang tidak bisa diraih. Sehingga terkadang kita sudah berusaha semaksimal mungkin nah bekerja atau melakukan perbuatan yang mungkin menurut kita adalah kebaikan, keridhaan, tapi ternyata atasan kita atau orang di atas kita nggak ridho dengan perbuatan kita. Tapi ingat, kalau yang dicari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan mendapatkannya dimanapun berada. Yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan ridho manusia. Kalau yang kita cari ridho manusia barakallahu fikum betapa banyak kita berusaha semaksimal mungkin sudah berusaha sopan santun, eh, bersikap adil dan semisalnya, tapi manusia pun sebagian mereka tidak memiliki yang namanya apa? pengertian sehingga tidak ridho terhadap diri kita. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu keadaannya manusia. Tapi kalau yang dicari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita mendapatkannya. Di antaranya kunci agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, apa kuncinya? Keimanan dan amalan-amalan soleh. Beriman kepada Allah taala dan beramal amalan soleh. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Innal ladhina amanu wa aminu salihat ula'ikahum khairul bariyah." Jazauhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu 'anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Naam. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahasanya kuncinya apa? Keimanan dan amalan-amalan saleh agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam. Dikit lagi, wal an hunaka nasun yatahayyaluna 'ala syara'. Nah, sekarang di sana ada manusia yang mereka itu na'am barakallahu fikum membikin hilah atau membikin perkara-perkara yang na'am barakallahu fikum istilahnya mengubah atau menjadikan perkara itu dibikin-bikin gitu. Na'am barakallahu fikum yatahayaluna 'ala syara' mereka itu na'am dalam artian menyiasati syariat itu. al muharramat mereka berani menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan li ajli musayaratin nas wa irdha'in nas dalam rangka agar manusia itu mendapatkan apa? agar manusia bisa menerima dia. Nah, dan juga agar manusia terhidup terhadap dirinya. Bizamin dengan sangkaan mereka. Yaltamisunal hiyal. Mereka mencari hilah. Mencari tipu daya. Mencari siasat-siasat untuk menyiasati syariat. Wa yaltamisunal rukhas. Dan mereka mencari-cari rukhas keringanan-keringanan Awil kadiba Allah atau mereka berenam kalau fikum berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala bi annallaha ahalla hadza yaitu dengan cara mereka mengelabui mengatakan bahwasanya Allah taala menghalalkan ini atau haram hadza atau Allah taala mengharamkan perkara ini min ajli maslahati fulan dalam rangka karena kepentingan si fulan atau alan seperti itu hati hatinya yang namanya ahlu sunnah wal jamaah secara khusus dan kaum muslimin secara keumuman harus senantiasa kontinu istiqamah di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah bifahmi salafil ummah. Jangan sembarangan. Semua kita berusaha semaksimal mungkin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan ridha manusia. Cukup sekian dulu dan sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ada pun berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Biidznillah taala Subhanahu wa Taala asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu walhamdulillahi rabbil alamin.